Taala. Terakhir kita membahas masalah apa? Iman kepada kitab suci, ya. Hmm. Iya. Kemudian al imanu bil anbiya war rusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Aruknu rabi'u min arkanil iman al imanu bil anbiya war rusul. Iman kepada para nabi dan rasul. Wa yatadammanul imanu bihim, keimanan kepada mereka itu mengandung tasdiqahum yaitu kita membenarkan mereka bahwasanya berita mereka adalah benar bahwasanya mereka adalah para utusan yang jujur wa annahum mursaluna min indillah dan bahwasanya mereka itu diutus dari sisi Allah kulli ma ja'u dengan seluruh apa yang mereka datangkan wa ma alimnas nasmahu minhum eh wa man wa man minhum dan para nabi yang kami yang kita ketahui namanya dari kalangan mereka waladzina zukiru sarahatan yang disebutkan secara terang-terangan di al Quran khamsatun wa isrun di dalam Al-Quran ada 25 termasuk siapa? Nabi Adam semua yang disebut adalah 25 adapun Maryam dia bukan Nabi tetapi Siddiqah khilafan li Ibn Hazm yang mengatakan dia Nabi ya tapi yang betul Maryam adalah siti Pak, bukan nabi ya. Qala Allah Ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Yang demikian itu adalah argumentasi <coughs> kami yang kami berikan kepada Ibrahim ketika menghadapi kaumnya. Ibrahim sendirian berhadapan dengan raja dan seluruh pengikutnya. Ternyata beliau menang. Narfa'u darajatim man nasha. Kami mengangkat derajat-derajat dari orang yang kami kehendaki. Diangkat dengan apa? Dengan hujah, dengan ilmu. Jadi derajat tidak naik dengan harta atau dengan kursi, walaupun kursinya setinggi satu kilometer misalkan kalau ada, itu nggak akan naik derajat orang itu. Yang terangkat adalah orang yang diangkat oleh Allah Taala dengan ilmu dan iman. Inna Rabbaka Hakimun Alim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha penuh hikmah, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Hak, e, alim dan dia tahu siapa yang berhak untuk dinaikkan, siapa yang berhak untuk yang pantas untuk justru dijatuhkan. Allahu musta'an. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub dan kami karuniakan kepada beliau Ishak dan Yakub. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya Ishak dan Yakub ini sama-sama lahir ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Ishak memang anaknya, Yakub cucunya. Yakub itu lahir ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Kullan hadaina, masing-masing dari mereka telah kami beri petunjuk. Tentunya orang tua bergembira sekali kalau tahu anak cucunya adalah orang-orang soleh, Masya Allah. Gembira. Semua pahala mereka akan mereka dapatkan juga eh, amal soleh mereka, orang tua ikut mendapatkan. Kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh juga telah kami beri petunjuk sebelum itu. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya apa? Nuh memang Rasul yang pertama. Kalau nabi yang pertama siapa? Ada. Adapun Nuh itu adalah rasul yang pertama. Hmm. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan termasuk dari keturunan beliau, keturunan siapa ini? Keturunan Nabi Ibrahim adalah Dawud dan Sulaiman. Apa kaitan Dawud dan Sulaiman? Siapa anak siapa? Daud ayahnya. Iya, Sulaiman anak dari Nabi Daud. Baik wa Ayub. Ayub ini wallahu alam dari sisi zamannya lebih dulu dari Dawud dan Sulaiman ataukah sebelumnya eh, ataukah setelahnya tapi yang yang zahir dari sekian banyak kisah beliau adalah sebelum itu wa Yusuf jelas kalau Yusuf itu sebelum sebelum Dawud dan Sulaiman bahkan sebelum Musa Musa sebelum Dawud Yusuf jauh sebelum itu lagi wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin dan seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu apa? Diberikan petunjuk. Semakin seseorang itu berbuat baik, semakin banyak petunjuknya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Zakaria itu nanti jauh di belakang. Kemudian Yahya sebagai anaknya. Isa di zaman Nabi Yahya. Itu adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Wa Ilyas. Ilyas yang roji adalah sebelum itu. Ada yang mengatakan setelah siapa? Setelah Isa, tapi tentunya tidak mungkin karena Isa adalah nabi terakhir antara beliau dengan Rasulullah. Jelas Ilyas adalah sebelum itu. Kulum minas solihin. Mereka semua adalah termasuk orang soleh. Oh, soleh artinya eh, artinya apa itu? Yang berilmu dan beramal. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Ismail anak dari Nabi Ibrahim. Yasa, Ilyasa. Ini Wallahu alam dari sisi eh, kaitannya dengan Nabi Ibrahim tidak tahu. Wa Yunus. Yunus juga apa? Kalau Yunus di negeri mana? Negeri Ninawi. Wa Luto. Kalau Lut apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Anak dari paman Ibrahim. Wa kullang faddalna alal alamin dan mereka semua telah kami utamakan di seluruh alam semesta. Mereka adalah makhluk-makhluk terbaik di zaman masing-masing. Fahaulai samaniyata ashar. Mereka semua yang disebutkan dalam ayat tadi ada 18 disebutkan dalam rangkaian ayat Al-An'am itu. Wa baqiya sab'atun. Masih ada sisa 7. Jumi'u fi bait. Dikumpulkan dalam satu bait syair. Kalau syair fi tilka hujjatuna minhum samaniyah min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wahum di dalam ayat tilka hujjatuna ada 8 setelah 10 maksudnya 18 dan yang tersisa adalah 7 dan mereka itu Idrisu Hudun Syuaibun uh, eh, Syuaibun uh, eh, Syuaibu Salihun wa kada Zulkifli Ajamu bil Mukhtari qad khutimu Idris kemudian Hud kemudian Syuaib Saleh dan juga apa Zulkifli kemudian juga Adam kemudian Al Mukhtar yaitu Rasulullah telah mereka telah di, disempurnakan kutimu ditutup wa ada tuh fil jumlah salah ahwa salah asa au khamsa ashar jumlah para rasul bukan nabi jumlah para rasul semuanya adalah berapa 313 atau 315 li hadis Abi Umamah fi sahihil musnad iya memang hadisnya sahih jumlah para rasul semuanya adalah 300 atau 315. Berarti apa banyak yang belum kita tahu kisah-kisah mereka. Karena memang dunia ini umurnya sudah sangat panjang. Kisah perjuangan para nabi dan rasul banyak sekali yang belum kita tahu. Banyak dari mereka yang dibunuh oleh kaumnya. Yang 313 itu rasul ke nabi? Ini semuanya rasul, semuanya ini rasul. Adapun nabi, adapun nabi untuk hadis yang menunjukkan itu doif. Jumlahnya beberapa puluh ribu. Ini sekitar Rasul ini 13 eh, 313 ini baru Rasul saja. Memang ya, manusia jumlahnya entah berapa triliun sejak dari awal sampai akhir itu. 25 ribu. Hmm? Ah, yang Sebagian riwayat gitu, cuma hadisnya doif. Hmm. Qal wa qala Syekhuna Muqbil rahimahullah sahihun ala syarti Muslim. Wal imanu bi anna akhirahum wa khatimahum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga iman kepada Rasul ini mengandung apa? Kita beriman bahwasanya yang terakhir dan penutupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka dia kafir. Atau meyakini ada orang lain sebagai nabi, meyakini siapa lagi itu namanya? Orang-orang yang mengaku sebagai sebagai nabi itu, maka dia kafir. Melayu. Iya Rasul dari negeri ini, negeri itu. Banyak. Setiap kaum ada aja yang mengaku-mengaku demikian dapat wahyu. Di setiap negeri ada aja. Ada juga harta di di mana itu? Di Yaman pun ada yang ngaku Rasul, yang ngaku yang ngaku Nabi. Tapi pakai pantalon, nggak pas. Jelek sekali. Kalau watiba asunnatihi dan mengandung juga apa kita mengikuti sunnahnya wa adama mukhalafatih dan kita tidak menyelisihinya wal udula an tariqihi li syai'in minal bid'ah wal uduli yaitu tidak boleh kita berpaling udul menyimpang dari jalan beliau karena suatu kebid'ahan jangan jangan kita mau yang demikian dari ladina yukhalifuna an amrih am tusibahum fitnah yusi yusibahum adzabun alim maka hendaknya merasa takut orang yang orang-orang yang menyelisihi perintah beliau. Ini kalau amr artinya perintah, secara umum adalah agama amr itu. Untuk mereka itu tertimpa musibah atau tertimpa siksaan yang pedih. Kemudian di antara keimanan kepada Rasul apa itu wa anna syari'atahu nasikhatun li jami'i syara'i. Bahwasanya seluruh syariat beliau itu menghapus seluruh syariat yang ada. Maka tidak perlu kita apa? mempelajari Taurat dan Injil, mengamalkannya dan sebagainya. Tidak seperti ucapan apa orang-orang Rafidhah, orang-orang Isna Asyariah. Mereka mengatakan nanti kalau kalau Imam Mahdi sudah datang, maka dia akan membawa apa satu kitab suci yang di situ merupakan gabungan antara Quran Mushaf Fatimah gabungan dengan Taurat dan Injil nanti akan diterapkan semua pusing mereka sehari sholat 50 kali mau 5 kali aja mereka malas orang Syiah itu Barangkali iya, 50 kali gimana pula? <laughs> Belum lagi syariat-syariat yang lain. Barang siapa berbuat dosa, tobatnya adalah dengan cara bunuh diri. Wah, mau nggak kamu? <laughs> Pusing mereka nanti. Wah, wa manik sakoja, tapi bukan berarti seluruh seluruh cara tobat di Bani Israel harus bunuh diri. Tidak, tapi beberapa beberapa case saja itu. Wa manik sakoja annahu yasa'uhul khuruju an hadiyihi faqad kafar. Dan barang siapa meyakini bahwasanya boleh bagi dia untuk keluar dari jalan Rasulullah maka dia kafir. Ya ini ulama telah sepakat. Dinukil kesepakatan itu oleh siapa? Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Wa kadza al-imanu binuzuli Isa ibni Maryam uh, al-imana berarti ya, ya manul imana. Wa kadzalika al-imana binuzuli Isa. Demikian pula iman kepada Rasul itu mengandung keimanan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam nanti akan turun hmm. alaihi salatu wassalam di akhir zaman di akhir zaman hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu wasallam sebagai hakim untuk memutuskan perkara dengan apa? Dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang di Sahih Muslim itu bukan membawa syariat baru tapi membawa undang-undang yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. La alamat habin muayyan bukan berdasarkan madhab tertentu kama za'ama ba'du muta'assibatil madhahib sebagaimana yang diduga oleh orang-orang yang fanatik kepada madhab ya ini adalah bantahan bagus karena apa sebagian ulama ketika hendak membantah ahli bid'ah eh, ahli apa membantah para orang-orang yang fanatik pada empat madhab itu ulama tadi tanya pada mereka nanti kalau Nabi Isa turun pakai madhabnya siapa Syafi'i atau Maliki atau Ahmad atau madhabnya Hanafiyah oh, mereka bingung dia ya pakai madhab siapa yang lain mengatakan akan, akan pakai mazhabnya Imam Ahmad atau mazhab Hambali, eh, Nabi dan sebagainya. Ini nggak ada dalil tentang itu. Nabi Isa nggak harus ikut kepada imam-imam itu. Yang penting apa? Ikut kepada Rasulullah, ajaran Rasulullah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.